Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh al allamah Shalal al Fauzan Athabahullah. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Halaman 104 faslun pasal yang baru. Perhatikan pasal yang baru. Fi annal Qur'ana kalamullah hakim miqatan. Masya Allah. Dibahas lagi. Kemarin sudah kita jelaskan, ternyata dibahas lagi. Agar melekat di benak kita. Karena banyak oknum-oknum, kelompok-kelompok sesat, yang mereka meyakini Al-Quran bukan kalamullah. Di antaranya siapa kemarin? Orang-orang asyairah. Orang-orang kulabiyah. Orang-orang mu'tazilah. Orang-orang Jahmiyah mereka tidak meyakini Al-Qur'an itu ucapan Allah. Allahumma astaghfirullah. Siapa yang menciptakan mereka? Allah. Siapa yang memberikan rezeki mereka? Allah. Siapa yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka? Allah. Kok nggak percaya gitu loh? Al-Qur'an mau dikatakan bukan kalau mereka, kalam siapa? Paham ya? Allah telah tantang mereka. Allah telah ancam mereka. Ketika mengatakan Al-Qur'an ucapan manusia diancam dengan apa? Diancam dengan neraka sakor. Karena ngeri sekali mengatakan in hadza illa qaulul bashar katanya. Al-Qur'an ini eh, tidaklah melainkan hanya ucapan manusia. Ucapan manusia. Jadi dia enggak meyakini itu ucapan Allah, tidak meyakini wasanya itu kalamullah. Langsung Allah Subhanahu wa taala apa? ancam. Dengan apa? Dengan neraka sakor. Sauslihi sakor. Sungguh aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakor. Kemudian Allah Taala tanya lagi, "Wa ma adraka mas Tahukah kamu apa itu neraka sakor? Apa neraka sakor? Hah? Sa'usni sakor wa ma adraka mas sakor? La tubqi wa la tadar, lawahatul lil bashar. Tidak menyisakan, tidak meninggalkan. Maksudnya kalau udah masuk udah habis sudah. Dilahap, dimakan, dibakar api tadi itu. La tubqi wa la tadar, lawahatul lil bashar, tempat memanggang manusia. Itu dijaga ketat Penjaganya enggak sembarangan. 19 malaikat. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya dijaga 19 malaikat. Itu nah barakallahu fikum bagian apa? Orang-orang yang tidak meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah. Allahu musta'an. Ahlus sunnah wal jamaah harus meyakini Al-Qur'an kalamullah ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Itu dihafalkan itu ya, itu kaidah sudah. Semacam kaidah itu ya. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Artinya Al-Qur'an itu ucapan Allah, bukan makhluk. Dari Allah diawali dan nanti akan kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat kalamnya Ibnu Qudamah, perhatikan baik-baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaihi Simak kitabnya ya. Wa min kalamillah subhanahu al-Qur'anul azim. Termasuk ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul azim. Disimak kitabnya ya. Al-Qur'anul azim. Karena beliau menyebutkan min. Min sini min tab'idiyah yang artinya sebagian. Karena ucapan Allah taala bukan hanya Al-Qur'an saja. Paham ya? Min sini min apa? Min tab'idiyah namanya. Min tab'idiyah min tab'idiyah itu min yang mana sebagian. Tab'idiyah. Bahasa Arabnya gitu. Min tab'idiyah adalah min yang memanakan apa sebagian. Termasuk sebagian kalau mulai Azza wa Jalla adalah Al-Qur'an Azim. Ada yang lain? Ada Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Kalau Kalamullah bukan? kalau Kalamullah. Min tab'idiyah. Paham ya? Nah, karena bukan kalamullah semuanya Al-Qur'an bukan. Ada yang Al-Qur'an, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Kalamullah bukan? Kalamullah. Kita lihat. Qala Syekh Shalal Fauzan atsabahullah syarahnya bawahnya itu lamma dzakara al-muallif rahimahullah anna min sifatillah jalla wa ala al-kalam wa huwa sifatun fi'liyatun masyaallah. Tatkala muallif menjelaskan bahwasanya termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kalam. Allah taala berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Termasuk sifat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berbicara. Apa kaidahnya kemarin? Ayo na'am. Man sayudib yarfa' yadah. Yarfa' yadah. Ayo. Siapa yang jawab, angkat tangannya. Apa kemarin kaidah mengenai na kalam? Apa itu? Apa itu sifat kalam kemarin? Hah? Ayo antum. Eh, Ayo yang paham insyaallah bisa jawab. Enggak sulit tapi tapi bagus sekali itu kaidahnya. Karena anak jelaskan dulu ya. Karena kalau ummah azza wajal itu ia terjadat terbarui. Kalau dilihat dari per individu. Terbarui. Bukan semua kalamnya sama itu enggak. Ketika Allah telah bicara dengan Nabi, Nabi Musa, sama enggak ketika bicara Nabi Muhammad? Ya beda bahasanya. Paham Beda kan? Beda. Tapi kalamnya itu sejak dahulu ada pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sifat yang sifat kalam sejak dahulu. Sebelum Allah Ta'ala berbicara pun, Allah Ta'ala punya sifat kalam. Apa ini kaidahnya? Eh, barakallahu fi. Na'am bara, eh, antum, al-akh. Antum. Antum al-akh. Antum. Qadimun naw' haditsul ahad. Jangan lupa ya, itu. Kaidah mengenai kalamullah qadimun naw' haditsul ahad. Jenisnya itu sudah dahulu ada. Jenis kalam. Bicara enggak bicara Allah Taala punya sifat kalam. Tapi kalau dilihat dari ahad, ahad itu per individu, per ucapan per ucapan, terbaharui atau terus kalamnya itu satu atau terbaharui? Terbaharui atau satu tak? kalamullah azza wajal dilihat dari per individu ketika bicara dengan Nabi Musa, ketika bicara dengan Nabi Muhammad SAW, itu sama pembicaraannya atau beda-beda? Terbaru enggak? <laughs> Antum paham enggak mana terbaru itu? Paham enggak, Bang? Terbaru enggak, Bang? Terbaru, maksudnya itu kalamnya itu enggak enggak sejak dulu itu terus tuh enggak. Ketika Allah telah bicara Nabi Musa, Ya dengan bahasa waktu itu itu loh. Ketika bicara Nabi Nabi Muhammad SAW juga apa? dengan bahasa yang lain. Berarti menunjukkan kalamnya itu ya tajadat, Ya, ya tajadat itu terbaharui. Paham belum? Dilihat dari individu kalam. Tapi kalau jenisnya jenis kalam ini ya, jenis kalam ini Allah telah berbicara sejak dahulu Allah telah disifati berbicara enggak? Ayo, jangan keliru. Jangan keliru. Kalau manusia tidak. Manusia disifati berbicara kalau sudah berbicara. Manusia disifati berbicara kalau sudah berbicara. Tapi kalau belum berbicara enggak disifati bicara. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbicara tidak tetap punya sifat apa? Kalam. Faham bedanya insyaallah ini ya? Jangan pusing. Pembahasan ini memang seru tapi enggak boleh pusing. Paham ya? Kita lihat sini. Kalam merupakan sifat apa fi'liyah? Sifat fi'liyah itu bagaimana sih? Ya takallam subhanahu wa ta'ala ma Perhatikan situ. Wa bima Allah Taala berbicara kapan pun Allah Taala kehendaki dengan bahasa apapun. Jadi Allah Taala berbicara sesuai dengan kehendak Allah Taala dengan bahasa apapun. Wa bikalamin yusma' perhatikan ini dengan ucapan yang bisa didengar. Bikalamin yusma' dengan ucapan apa yang bisa didengar. Sami'ahu Jibril, Jibril mendengarnya. Yang namanya didengar ada suaranya atau tidak? Ada suaranya enggak? Suara. Ada hurufnya enggak? Ada hurufnya enggak kira-kira Aharun? Ah, harus. Ingat-ingat ya harus. Ini karena nanti kaitannya dengan apa? Kelompok sesat itu loh. Kalau kita keliru dikit aja, Allah Taala berbicara tanpa huruf, dah fatal sudah. Paham ya? Akidah Ahlussunnati wal Jamaah, keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah Allah Taala berbicara lahu sawtun wa huruf. Paham ya? Punya suara dan ada hurufnya. Sekarang secara logika ya, antum tahu logika antum? Secara logika secara apa logika itu? Secara apa? Eh, Impian? Secara logika apa logika itu? Secara kebenaran? Secara apa logika? <laughs> Kurang dengar ya? Pemikiran? Secara pemikiran, secara akal ya. Ewa. Ya, logika itu akal. Secara akal, secara logika, nam itu apa? Orang kalau bicara nggak ada hurufnya, bukan bicara namanya. Coba buktikan dengan saya. Antum berbicara sedikit apapun pembicaraan yang antum ungkapkan pasti ada hurufnya. Pasti keluar hurufnya. Paham ya? Kalau antum anak berbicara dengan akhfulan tanpa huruf. Masya Allah, nggak ada. Coba tunjukkan buktikan kalau antum bicara tanpa huruf. Sepelan apapun antum bicara, bisik-bisik pun keluar nggak hurufnya? keluar. Jadi itu, itu kaidahnya, jangan sampai keliru, jangan jangan sampai di bodoh-bodohin orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, Eh, Allah Taala itu nah bicara tapi cuma ungkapannya saja. Wah, itu bukan bicara asli itu ungkapan saja. Hikayat, ada yang mengatakan ini cuma dongeng, ini cuma ungkapan ibarah, macam-macam. Allah musta'an. Yang mereka jadikan patokan patokan apa kemarin? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila apa? Wa innam ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Itu ya. Ya kan? Itu enggak lafaznya kemarin. Innal kalama la fil fuadi wa inna maj'ila lisanu 'ala al fuadi dalila gitu kan? Ewa. Kalam itu yang ada dalam hati katanya. Kalam kok dalam hati. Kalau kalam dalam hati itu kalam nafsani. Antum sudah batin saja ada kalam itu loh. Keliru enggak itu? Keliru. Makanya orang kalau sholat mendiam aja ya batal sholatnya. Sholat empat rakaat Allahu Akbar. Diam aja. Allahu Akbar. Diam ya. Enggak baca wala syai'. Ya akhi, ittaqillah. Antum salat baca enggak tadi? Ana baca dalam hati, enggak diterima. Dalam hati itu belum baca. Nah, ini pendapat yang keliru, ngikutin pantun tadi itu. Wa inna ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Hanya saja jadikan lisan ini untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati tersebut. Allah musta'an. Jadi kalam itu yang dalam hati. Kita kata bukan itu. Kalam itu yang di lisan itu kalam. Paham ya? Yang diungkapkan itulah kalam. Makanya kalau sholat harus apa? Diungkapkan, disuarakan walaupun pelan. Paham ya? Dikomat-kamitkan. Paham ya? Jangan diam aja nih. Khusyuk tapi keliru. Nah, diam aja nih. Paham ya? Enam seberat apapun banyak pikiran kalau sholat upayakan dikondisikan. Menghadap siapa sholat itu? Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menghadap nenek moyang. Kondisikan. Allahu Akbar baca. Paham ya? Dibiasakan. Jangan jadi bahan permainan salat, main-main bahaya karena menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan kalian semuanya. Paham ya? Salat disuarakan, digerakkan mulutnya. Ayo. Nah, dalilnya mana? Suatu ketika Rasulullah SAW salat, nah barakallahu fikum diketahui batalnya dengan apa? Gerakan lehnya. Paham ya? Nah, berarti menunjukkan beliau mengucapkan sehingga jenggotnya pun bergerak juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu diantaranya. Dan juga apa? Nah, barakallahu fikum disebutkan dalam hadis yang lain, fa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Berarti imam ngomong, mengucapkan. Mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah kalian amin. Jadi kalau salat jangan diam aja ya. Terutama salat subuh, tumakninah khusyuknya luar biasa. Sujud enggak bangun-bangun. Allahu sangat disayangkan. Semoga kita semuanya tidak termasuk yang seperti itu. Nah, salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya barakallahu fiik, yang namanya kalam itu harus ada hurufnya dan ada suaranya. Suaranya bisa pelan bisa bisa bisa keras. Sami'u Jibril wa balaghahu li Nabi sallam. Jibril mendengarnya dan menyampaikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Jibril ini dikenal dengan apa? Dikenal dengan apa? Gelarnya apa gelarnya? Gelarnya Jibril apa gelarnya? Hah? Ruhul Gelar yang lain lagi apa? Al-Amin. Nah, barakallahu fi gelar yang lain lagi apa? Hah? Gelar yang lain lagi apa? Ada lagi? Apa? Ada lagi? Siapa? Ar-Ruh. Ayo, nah, Ar-Ruh. Dalilnya jangan tumpah semuanya ya. Dalam surat apa? Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Surat apa itu? Al-Qadar. Ayo, itu ruh itu namanya maksudnya adalah Jibril salam. Paham ya? Ruh. Naam. Al-Amin. Kemudian Ruhul kudus kemudian apa? Ruh itu sendiri. Naam. Allahul musta'an. Kata lihat sini. Wastami'ahu Musa alaihi salatu wassalam biduni wasithah. Langsung Musa alaihi salam mendengar tanpa wasithah, tanpa perantara ketika Musa alaihi salam mendatangi cahaya api yang sangat besar. Nabi Musa waktu itu tersesat di perjalanan bersama keluarganya. Melihat dari arah jauh kok ada semacam api menyala-nyala. Cahaya api datang Musa alaihi salam. Begitu datang, begitu dekat dipanggil langsung, "Ya Musa, Wahai Musa, kaget Nabi Musa alaihissalam. Paham ya? Kaget, terkejut. Nah, barakallahu fikum kemudian apa? Allah SWT mengatakan nah, mengatakan dalam ayat kemarin apa? Nabi Musa ke "Labbaika ke asma' sautak." Aku penuhi panggilanmu, aku mendengar suaramu. Nah, wala maka anak tapi aku enggak lihat tempatmu. Allah taala. Jadi Allah taala benar-benar bicara dengan Nabi Musa alaihissalam ya cuman enggak menampakkan wujudnya. Nah, kita lihat sini. Dzakar mu'allifu muallif rahimahullah taala hadza mabsutan mu'allif menyebutkan ini mabsut sudah dibentangkan, dijabarkan, dibeberkan. Wa dzakar ayat dallati 'ala dhalika min kitabillah azza wa jal dan beliau al-mu'allif menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah taala benar-benar berbicara dari Al-Qur'anul Karim. Fahuwa yatakallam jalla wa'ala 'ala bi kalamin yusma' perhatikan baik-baik ini maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ucapan yang hakiki yang benar-benar bicara yusma bisa didengar, ingat-ingat, bisa didengar. Bi harfin wa sautin yusma dengan huruf dan dengan suara yang bisa didengar. Ini ingat-ingat ya, huruf pasti ada. Jangan sampai antum meniadakan huruf. Paham ya? Nah barakallahu fiik. Wa yutla wa yuqra yuktab dibaca kemudian dilantunkan dan ditulis Al-Qur'an kalau Allah Azza wa Jalla. Wa yatakallam idza syaa' subhanahu wa ta'ala. Allah taala berbicara apabila Allah taala menghendaki. Karena sifat kalam sifat apa tadi? Fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat fi'liyah namanya. Sifat apa? Fi'liyah itu sifat yang bagaimana? Sifat yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu sifat fi'linya insya'a yatakallam wa in lam yasha' lam yatakallam pelajaran mengenai asma sifat ini benar-benar ternaya ya karena banyak orang yang kadang bingung dalam hal ini jadi dikondisikan yang kira-kira poin kaidah itu dikondisikan paham ya nah jadi sifat kalam sifat apa tadi fi'liyah secara apa secara perbuatan tapi secara jenis jenis sifat apa? Zatiyah. Lah kok bisa? Karena Allah Taala sejak dahulu dan sampai nanti disifati dengan sifat apa? Kalam. Paham belum? Wah kok berubah-ubah Ustaz? Ya memang kayak gitu. Nah jadi asma sifat kayak gitu. Dilihat dari perbuatan sifat apa? Fi'liyah. Karena tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sifat jenis kalam, jenis kalam ini zatnya. Kenapa zatnya? Karena Allah Taala senantiasa terus-menerus disifati dengan sifat apa? Kalam. Faham? Ayo na'am. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Wa kalamuhu qadimun nau' haditsul ahad. Coret itu. Garis, tabilo, kondisikan, dihafalkan. Dan kalamnya Allah Subhanahu wa taala qadimun nau' haditsul ahad. Jenisnya itu sudah dahulu. Paham ya? sudah dahulu Allah Taala disifatkan kalam. Tapi apa? Hadisul ahad per individu kalam itu baru. Maksud baru bagaimana? Terbaharui. tajaddad terbaharui. Faham maksudnya ya? Terbaharui. Naam. Fala yajuzu itlaqul qaul bi anna kalamul qadimun mutlaqo. Penting ini. Enggak diperbolehkan. Eh? mengitlakkan ucapan atau pendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalamnya itu adalah Kodimun mutlakon yaitu kalamnya kodim, kalamnya sejak dahulu serah mutlak sudah Allah taala bicara dengan Nabi Musa sama dengan bicara dengan Nabi Muhammad Allah taala bicara dengan Jibril sama ketika bicara dengan Nabi Musa itu keliru keliru Amlum. kenapa keliru karena menyamakan dari ucapan Allah taala itu enggak terbarui sama semua itu enggak benar Al-Qur'an pakai bahasa Arab bahasa apa bahasa Arab. Nanti Zabur, Taurat, Injil mungkin dengan bahasa yang lain kan itu. Pakai bahasa yang lain kan itu. Apa maksudnya? Berarti ucapan Allah taala terbaharui atau satu tok? Terbaharui. Pahami Bapak ya? Ia tajaddad, terbaharui. Al-mujaddid, pembaharu. Paham ya? Asy-Syaikh, Al-Alamah, Al-Mujaddid. Pernah dengar enggak, ya, Tom? Al-Mujaddid maksudnya yang membaharui. Pembaharu. Paham ya? Nah, semula sunnah mati sama dia ditegakkan kembali, dihidupkan kembali, didakwakan kembali. Naam, kita lanjutkan. Bal yuqal inna kalamallahi qadimun naw' bahkan dikatakan sesungguhnya ucapan Allah taala itu jenisnya sejak dahulu, qadim, dahulu. Walakinnahu hadits al-ahad makna akan tapi kalamullah azza wajal nah per individu kalamnya itu terbaharui. makna annahu yata'allaq bil masyiah ini. Maknanya ucapan Allah taala tergantung dengan kehendaknya. Faham ya? Naam. Fahuwa yatakallam idza syaa subhanahu wa bima Maka Allah Taala berbicara apabila Allah Taala kehendaki dan dengan apa yang Allah Taala kehendaki. Maksudnya bahasa. Apa yang Allah Taala kehendaki bebas. Faham maksudnya ya? Menunjukkan bahwasanya ucapan Allah Taala itu satu jenis atau berbagai macam Naam barakallahu fikum naam kalam atau cuma satu tok, sejak dahulu itu terus. Atau berbagai macam kalam secara individu berbagai macam kalam. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah ya, jangan sampai keliru. Wa min dzalika dan termasuk kalamullah Al-Qur'an. Inilah yang Imam Ahmad dicambuk, disiksa, dipenjara, bangkit tumbang, bangkit tumbang sampai beliau pun apa pingsan gara-gara memperjuangkan Al-Qur'an ini. Nah, kita lewati kan kisahnya. Nah, Al-Qur'an kalamullah atau makhluk? Al-Qur'an kalamullah firman makhluk. Cambuk langsung, pingsan siksa di penjara Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah Muhammad Abu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Naam bin Hanbal Syaibani rahmatullah alaih. Paham ya? Nah, beliau nah barakallahu fikum digelari dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nasrallahu hadaddin din, nasrallahu hadzal din bi imamain. Imam Ahmad fil mihnah wa Imam Abu Bakar fil Firidah Itu kaedahnya yang sering disebut para ulama, ungkapan sangat bagus. Allah taala menolong agama ini dengan sebab dua imam. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan sebab dua imam. Al-Imam Ahmad fil mihnah. Imam Ahmad di masa-masa mihnah, apa itu mihnah? Fitnah di khalqil Quran. Fitnah yaitu apa? Rakyat sipil dipaksa untuk mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Bayangkan tuh, rakyat sipil dipaksa. Di pemerintah maksa rakyat sipil bayangkan kalau nggak mau mengucapkan bagaimana? Penjara, cambuk. Sampai-sampai ada kalangan para ulama ahli sunnah yang mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu dengan cambukan tadi itu. Tidak mampu menahan siksaan. Mereka menggunakan apa kemarin? Menggunakan apa namanya? Tauriyah. Ingat-ingat, tauriyah diperbolehkan ketika dibutuhkan. Tauriyah itu bagaimana? Tauriyah itu adalah suatu ucapan yang diucapkan tapi yang dipahami oleh si pengucap dengan si pendengar lain. Itu terjemahan bebasnya seperti tauriyah itu. Suatu ucapan eh, yang dipahami oleh si pengucap dengan si pendengar lain. Paham ya? Ya akhi, ini siapa yang berjalan bersama? Hadi ukhti. Ini saudariku. Padahal istrinya. Maksudnya saudariku se-Islam, benar enggak? Benar enggak? Walaupun istri saudari kita se-Islam enggak? Iya kan? Seperti kisahnya siapa kemarin? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berjalan dengan istri beliau Sarah kemudian barakallahu fikum ada raja yang bengis dan jahat enggak ridho enggak pengen dia kalau ada perempuan cantik jalan sama laki-laki lain penginnya direbut aja dia mau pengen mau main rebut aja dia tanya Man hadhihi ya Ibrahim? Siapa perempuan yang bersamamu wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Hadhihi ukhti, ini saudariku. Benar. Orang itu langsung wah ya udah kalau saudarinya sendiri biarin. Paham ya? Maksudnya apa maksud Ibrahim? Saudariku seiman. Padahal istrinya biar selamat dari kejahatan. Nah, Allah fikum raja yang jahatan itu. Nah, para imam, para aimah waktu itu, para aimah ahli sunnati wal jamaah waktu itu perhatikan, mereka menggunakan taurinya. Al-Qur'an kalamullah atau makhluk? Mereka mengatakan Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil atau pakai terjemahan Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, hadil arba'atu makhluqatun. Empat-empatnya ini makhluk. Benar tak keliru? Empat-empatnya ini makhluk. Benar tak keliru Harun? Yang dimaksud mereka apa? Empat-empatnya itu kata para imam. Yang dimaksud apa yang diinginkan? Jari jemarinya ini. Pemimpin mengira, wah ini dah bebas antum. Antum jangan kata Al-Quran makhluk, Zabur makhluk, Taurat makhluk, Injil makhluk. Padahal yang diinginkan para imam tadi itu empat-empatnya dari jemari ini loh. Makhluk ini. Eh, ya kan? Namanya tauriyah. Paham ya? Namanya tauriyah diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum diperbolehkan. Ikhwani fi din azza nazakumullah ambil dikit lagi. Fahuwa min afradi kalamillahi azza wa Al-Qur'an merupakan salah satu individu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna kalam Allah jalla wa ala la yusihi illahu Dikarenakan ucapan Allah Subhanahu wa taala tidaklah apa? Tidaklah ada yang mampu menghitung kecuali Allah taala sendiri. Perhatikan kitabnya. Dikarenakan ucapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang mampu untuk menghitungnya kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Paham ya? Enggak ada yang mampu. Kenapa? Karena sangat luas. Kita lihat satu ayatnya lihat, ayatnya. Yakhluqu wa yarzuqu yudabbir bil kalam. Allah telah menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta dengan kalam. Dalam ucapan. Paham ya? Innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala semua urusannya apabila Allah Taala inginkan sesuatu Allah Taala mengucapkan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah Subhanahu wa taala antum kita enggak bisa. Antum ingin pesawat bikin dulu. Ya enggak? Eh, boro-boro pesawat minumannya antum pengen es teh bikin dulu. Enggak mungkin es teh seperti es teh itu. Enggak mungkin Allah taala pun, pun, Masya Allah Allah Subhanahu wa taala. Manusia serba kurang. Si fulan bisa menciptakan pesawat, kita katakan enggak, cuman mindah. Menciptakan enggak bisa. Menciptakan wujudnya sesuatu yang enggak ada jadi ada. Cuman mindah aja, mindah barang yang belum jadi menjadi jadi. Paham ya? Itu berarti apa? Cuman mindahkan saja. Nah, kalau menciptakan itu ya kun payakun. Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Paham ya? Jadi makna menciptakan yang sebutan orang-orang itu maknanya adalah memindahkan saja, mengubah dari bentuk yang belum jadi menjadi jadi. Paham ya? seperti itu. Ikhwani fi din azza jazakumullah kita lihat fala yusi kalamahu illahu subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mampu menghitung ucapan Allah taala kecuali Allah subhanahu wa taala. Perhatikan. Tidak ada seorang pun yang mampu menghitung ucapan Allah taala kecuali Allah subhanahu wa taala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Perhatikan baik-baik ini. Katakan, kalau seandainya lautan itu sebagai tintanya, perhatikan ini. Kalau seandainya lautan itu sebagai tintanya untuk mencatat ucapan-ucapan Rabbku, niscaya lautan akan habis sebelum habis ucapan Rabbku, bayangkan. Lautan, antum tahu lautan atau enggak? Antum tahu lautan? Luasnya luar biasa. Itu kalau jadikan tintanya ternyata itu habis duluan lautannya. Masya Allah subhanallah ini ya. Walau di'na bimislihi madada. Walaupun didatangkan lagi laut yang semisalnya. Jadi tintanya. Enggak bisa. Karena laut adalah makhluk. Ya enggak? Allah subhanahu wa ta'ala adalah khalik. Enggak bisa. Nah, kita lihat lagi ayat berikutnya. Yang menunjukkan begitu luar biasanya. Allah subhanahu wa ta'ala dan juga na barakallahu fikum kekuasaan Allah SWT walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dih sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim perhatikan ini dan kalau seandainya di muka bumi ini pohon-pohon jadikan penanya pohon banyak enggak pohon banyak enggak pohon banyak nah pohon-pohon jadikan penanya dan lautan dibentangkan sebagai tintanya. Tujuh lautan. Berapa tadi? Tujuh lautan, bukan lima, tujuh. Antum tahu laut atau tidak? Luasnya luar biasa. Belum tentu antum nyebrang laut dari sini ke sana sampai benar-benar sampai tujuannya itu belum tentu. Paham ya? Pasti kita mungkin di tempat sifulan Kalau sampai memutari mengelilingi itu sangat jarang sekali. Tujuh lautan dibentangkan sebagai tintanya. Itu apa? tidak akan habis ucapan Allah SWT. Masya Allah. Inna Allah azizun hakim. Sungguhnya Allah Ta'ala dan yang maha perkasa dan maha bijaksana. Fahuwa jalla wa ala yatakallam bima yasha yakhluq wa yarzuk. Wa yuhyi wa yumit. Maka Allah SWT berbicara dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Wa yudabbir bila bidaya wa nihayah. Dan mengatur alam semesta tanpa ada permulaan, tanpa ada. Nah barakallahu fikum berakhir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah SWT itu zat yang maha awal wal akhir. Tidak ada yang mendahului Allah taala dan tidak ada yang nambar dan Allah taala tidak apa? Tidak berakhir. Maksudnya bagaimana? Al awal laisa qabla syai' wal akhir laisa ba'da syai'. Allah taala zat yang maha pertama. Jangan pernah bayangkan dulu sebelum Allah taala apa. Itu bayangan-bayangan yang muncul dari setan yang terkutuk. Antum kalau udah bayangkan kayak gitu langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar. Itu udah kemasukan apa? Pemikiran setan yang terkutuk. Kalau nggak segera istighfar, nggak segera tobat, nanti apa? Dia khawatirkan dia akan masuk dalam jurang kebingungan. Ngunci, ngunci dalam kamar. Berapa hari? 40 hari keluar mengaku iman, Mahdi. Bahaya sekali. Banyak kejadiannya. Allahul musta'an seperti itu. Kalau di sini ulama kalau di Yaman ada seperti model seperti itu. Jadi pikirkan sebelum Allah apa ya. Nah, di Indonesia ini ada juga ilmu yang seperti itu. Mikirkan perkara yang tidak dipikirkan. Seperti apa? Orang-orang al-falasifah, ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik. Itu banyak sekali. Jadi kalau antum lihat ada orang kok kuliah jurusan filsafat, hati-hati dah. Kalau enggak dapat taufik, enggak eh, dapat hidayah, dia ngomongnya ngelantur nanti. Eh, dal qala Allah, qala Rasul, qala ulama, qala syekh fulan, qala syalan. Dia buantahnya ke filsafat dia. Paham ya? Putar buale ini kan kalau itu, itu kan kalau ini, ini kalau itu, kalau seperti ini ya itu gitu Bolak-balik bolak-balik bolak-balik nggak jelas itu. Pakai apa filsafat hati-hati. Sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Apa itu ilmu filsafat itu? Eh, ilmu filsafat itu bagaimana? Jeleknya bagaimana? La yasfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Paham ya? Seperti itu. Allahumma musta'an. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Paham ya? Yang sakit tambah parah. Nah, Allah musta'an seperti itu. Ya, nah, ilmu filsafat jangan dipelajari ya, berbahaya. Karena nanti mikirkan sesuatu yang enggak perlu dipikirkan sama dia. Paham ya? Satu contoh aja sebagai penutupan. Apa contohnya? Ketika orang lagi makan, ini sebutan disebutkan dalam kisahnya itu ya. Ketika orang lagi makan, menggerakkan tangannya itu mereka cek teliti, sebenarnya siapa yang menggerakkan? Apakah dia sendiri atau kekuatan yang muncul di dalam tubuhnya? antum makan ini ya, ngambil nasi sama lauknya. Antum angkat masuk ke mulut. Siapa sebenarnya mengangkatnya siapa? Perlu dipikirkan enggak? Hah? Perlu? Enggak <laughs> perlu. Mereka dipikirkan itu sebenarnya ngangkat itu siapa? Kata mereka kekuatan yang muncul dari dalam tubuh akhirnya kan kekuatan itu sudah menguasai tubuhnya, keluarlah apa? gerakan. Dibahas oleh mereka. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fi kita tutup yang terakhir ini. Wala ya, wala ya'lam wa yuhsi kalamahu subhanahu illahu. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang bisa menghitung ucapan Allah taala illahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada pun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.